Gimana kisahnya ahli surga masuk surga? Wa Nabi Musa al-Ash'ari, hadis diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, "Idza kana yaumul qiyamati, nanti jika ada hari kiamat itu tiba." Allahu ila kulli muslimin yahudiyan. Allah akan memberikan kepada seorang muslim itu satu orang Yahudi. Oh nasronian atau seorang Nasroni? kalau eh, jadi ahli Yahudi ahli neraka nasrani ahli neraka ini masalah keyakinan orang Yahudi tidak usah tersinggung sebab orang Yahudi itu di dalam bacaan setiap hari biasa mengatakan orang Islam masuk neraka juga biasa karena urusan keyakinan Gak usah ragu kita ngomong begini coba di kalangan Yahudi dan Nasrani itu menganggap orang Islam adalah bukan umat umat mereka bukan umat yang selamat dan hal yang demikian ini wajar karena urusan keyakinan. Jangan sampai berubah lalu berkata orang Yahudi juga Islam. Orang Nasrani orang Islam. Orang Yahudi pun dari dulu tidak menganggap orang Islam sebagai orang Yahudi. Orang ya Nasrani pun selama ini menganggap orang Islam adalah sesat. Keluar dari ajaran yang benar karena mau dengan ajaran mereka. Sederhana sebetulnya, tidak usah kita ikut aluran aliran orang yang menyamakan semua agama. Itu orang sakit itu. Dan tetap sakit, cuman sakit kadang-kadang dipiara, Masya Allah. Dikembangkan lagi penyakit itu di kampus-kampus dan sebagainya. Orang Yahudi dan Nasrani sudah biasa mengatakan bahwasanya orang ini pengikut Muhammad. Tidak berani nyebut nama. Pengemuka Muhammad adalah ahli neraka. Itu sudah biasa. Dan kita tidak tersinggung dengan itu semua karena urusan keyakinan. Karena mereka meyakini yang salah. Maka disebutkan bahwasanya nanti di hari kiamat itu kalau sudah tiba, jadi Allah akan beri orang kaf Yahudi satu. Atau Nasrani dan Nasrani satu. Jadi ibu nanti akan diberi satu orang Yahudi. Kemudian fayaqulu Kemudian ada yang berkata, Allah berfirman menyeru kepada hamba tersebut, Sebagian ahli tafsir hadis mengatakan bahwasanya malaikat yang menyuruh. Ada yang mengatakan Allah. Allah menyuruh bahwasanya hadza aku kaminan nar ini adalah tebusanmu dari nerakamu. Jadi begini. Semua hamba ini diberi oleh Allah surga dan neraka. Jadi kita ini punya surga dan punya neraka. Dan surga kita harus ada yang menghuni. Dan neraka kita harus ada yang yang menghuni. Maka di saat Anda masuk surga, berarti neraka harus ada yang ngisi. Siapa yang ngisi? Anda diberi satu orang Yahudi, cemplungkan ke sana. Hadafika kuka, ini tebusanmu di sana selesai. Jadi ada orang Yahudi dimasukkan neraka. Sebab neraka nanti harus penuh sesuai dengan jatahnya. Bahkan selalu mengatakan ini masih tambah lagi, tambah lagi, masih ada longgar nih. <laughs> Terus Wa fi riwayatin anhu dan ada riwayat lagi anin Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda yaji'u yaumal qiyamati nanti akan datang di hari kiamat nasun manusia-manusia minal muslimina dari kaum muslimin bidunubin dengan dosa-dosa amthalil jibali seperti gunung punya dosa seperti gunung tapi dia orang yang beriman punya iman. Lah kita ini tinggal mengukuhkan iman kita. Nanti ada di hari kiamat orang yang datang dengan dosa-dosa yang seperti gunung, maksudnya dosanya banyak sekali. Yaghfiruhallahu lahum Allah mengampuni dosa tersebut untuk orang-orang tersebut rawahu Muslim hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim jadi pengampunan Allah itu sangat luas jadi ingat bahwasanya sebesar apapun dosa kita kalau kita benar umat Nabi Muhammad, kita Islam, kita iman, kita ngakui kebenaran syariat Nabi di hati kita, Lalu ada kerinduan kita untuk bisa bersanding dengan Nabi masuk surga Allah, rindu dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan akan Allah ampuni. Dan ketahuilah bersama suburnya iman di hati seorang hamba akan terkikis kemaksiatan tersebut. Ya mungkin bisa bertemu antara kemaksiatan dengan dosa enggak. Artinya apa? Orang punya dosa yang lalu, dosanya gede seperti gunung, tapi imannya kuat. Menguatkan iman maka dosa itu pasti akan ditinggalkan perlahan demi perlahan. Akan ditinggalkan dosa-dosa tersebut. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa sariku hina yasriku mu'min. Tidak ada orang berzina di saat melakukan zina kecuali imannya ditanggalkan. Naudzubillah kalau mati dalam keadaan seperti itu, matinya su'ul khotimah. Dan takutlah kepada Allah. Jika ternyata dicabut nyawanya waktu berzina, wala yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak ada orang mencuri kecuali saat itu ditanggalkan imannya. Buta, nggak bisa melihat surga, nggak melihat neraka. Yang kelihatan adalah uang di depannya, maka kepada dia. Kalau mati, mati tidak seperti orang yang tidak beriman kepada surga dan neraka. Yang pernah punya kejahatan itu semuanya. Lihat, kuatkan imanmu, jauhi segala kejahatan tersebut. Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Maha kasih Allah. Allah tahu hambanya ini adalah ada hawa nafsu dan syahwat. Allah tahu hambanya ini juga banyak dosa. Tapi Allah pun membuka pintu maaf. Bahkan Allah menyanjung innallahi yuhibbut tawwabin. Allah senang dengan hambanya yang selalu meningkatkan pertobatan. Dan jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan-jangan itulah sebab kita terjerumus di dalam neraka jahanam. Apalagi dosa gede. Tapi kita pun harus lapang. Kita harus punya keyakinan bahwasanya Biarpun dosa gede, tapi kalau kita minta maaf, Allah pun juga lebih luas dengan pengampunan. Makanya ngadep kepada Allah hari ini. Saat ini juga, jangan ditunda esok hari. Jangan-jangan esok hari bukan bagian kita. At-ta'ibu minad Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Renungi diri sendiri semuanya. Setiap saat kita melakukan dosa. Kalau tiba-tiba dicabut nyawa kita waktu kita melakukan dosa, alhamdulillah. Alangkah indahnya di saat kita sholat dicabut nyawa kita oleh Allah. Kita lagi berzikir, kita melakukan pengajian. Semoga panjang umur dahulunya. Itu. Lalu nanti mati husnul khotimah. Dalam keadaan iman,